Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah mulai kesempatan uh, malam hari ini setiap insyaallah setiap malam Sabtu kita akan membahas tema aturan-aturan Islam atau adab-adab yang diajarkan oleh Islam ketika kita berkomunikasi, berbicara dengan orang lain, eh, <clears throat> berdialog dan sebagainya dari buku yang judulnya Ada Buta Khattub Ada Berbicara, Ada Berkomunikasi karya Abu Abdullah Mustafa Al-Adawi Hafizahullah Ta'ala <clears throat> dan bisa kita katakan kajian kitab ini melengkapi apa yang telah kita bahas di majelis ini di di pertemuan-pertemuan yang lewat yaitu membahas eh, afat <clears throat> tulisan hal-hal yang haram hal-hal yang membuahkan dosa gara-gara aktivitas lidah maka eh, hal tersebut perlu dan akan sempurna dengan dilengkapi dari isi buku ini. Mimbab eh, tahliyah takhliyah eh, semua tahliyah. Ada satu kaidah dalam yang biasa disampaikan oleh para ulama akhlak ya, yaitu takhliyah summa tahliyah mengkosongkan diri dari hal-hal yang terlarang, hal-hal yang haram dan tahliyah kemudian menghiasi diri dengan hal-hal yang terpuji dan hal-hal yang mulia. Maka seorang muslim berkenaan dengan lidahnya, dengan lisannya, dengan perkataannya, maka dia hindari hal-hal yang Allah haramkan, hal-hal yang berbuah dosa, yang ini bisa kita dapatkan dari kitab Afatul Lisan. Kemudian dia setelah itu dilanjutkan dengan menghiasi diri dengan adab-adab yang mulia yang diajarkan oleh Islam ya, ketika kita berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Maka kita akan mulai dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فهذه رسالة مجزة مختصرة maka buku ini adalah buku yang ringkas dan ringkas yang berisikan tema dalam topik adab takhatub, adab berbicara, wal hadis dan berbicara dengan sesama manusia. Yang buku ini asalnya adalah aku ambil dari satu bab yang ada di tengah-tengah bukuku yang lain yang judulnya Fikul Akhlak wal Muamalat Ma'al Mu'minin. Kasih Mustafa Al-Adawi itu punya buku judulnya Fikul Akhlak yang tercetak dalam dua jilid tebal. <clears throat> yang ketika buku ini atau kemudian mukadimah ini ditulis alladhi yasdur tibaan fi ajizain yang telah terbit secara berturut-turut pada uh, fi terdiri dalam beberapa bagian ya, kemudian nampaknya bagian-bagian tersebut kemudian disatukan dan tercetak dalam dua jilid satu buku yang bagus ya, berbicara tentang masalah akhlak ya, yang merupakan karya Syekh Mustafa Al-Adawi satu hal yang bagus untuk dibaca, ditelaah dan dipelajari dan buku Fikuh Akhlak ini telah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Wa bi tangkihiha maka pada asalnya ini adalah bab di kitab Fikul Akhlak dan disendirikan namun tidak hanya semata-mata disendirikan namun tangki tangkihiha saya edit lagi saya tertib saya tata ulang dan saya tambahkan beberapa tambahan pada risalah ini kenapa ini dilakukan karena tentu fikul akhlak jilidnya tebal dua jilid ya, kenapa ini disendirikan lima itu min ihtiyajil muslimin karena saya lihat ya, kaum muslimin masyarakat sangat membutuhkan adab dalam masalah berbicara adab dalam masalah berkomunikasi wa ni'mal adabu dan sebaik-baik adab dan etika adalah adab yang diambil dan disimpulkan dari kitab Rabbina dari Al-Quran wa sunnati nabiyina dan dari hadis-hadis Nabi saw. Alaihi Wasallam kemudian dari perkataan para pendahulu kita yang saleh terutama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Karena Al-Qur'an kita Rabbina karena Al-Quran itulah yang menunjukkan pada jalan yang lebih lurus itulah yang memberikan petunjuk kepada eh, kepada hal, hal yang benar dan yang memberikan petunjuk pada jalan yang lurus wa aidan demikian juga Al-Quran adalah ahsanul hadis sebaik-baik perkataan dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita dapatkan dalam hadis-hadis beliau adalah khairu hadin sebaik-baik keteladanan atau khairu hudan sebaik-baik petunjuk wa atammuhu wa akmaluhu dan petunjuk dan dan petunjuk yang paling sempurna dan sempurna dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang diberi jawami kalim jawami kalim adalah kalimat-kalimat yang singkat namun syarat makna Salatullah wassalamu alaihi dan jawami kalim yang diberikan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang berupa ayat Al-Quran dan ada yang berupa sejumlah hadis-hadis Nabi. di antara ayat Al-Quran yang tergolong jawami kalim adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh." ya, dan seterusnya sampai akhir ayat demikian juga sejumlah hadis dan banyak di antara hadis-hadis Jawa Kalim itu ter, bisa kita jumpai di hadis-hadis yang ada di Arba'in An-Nawawiyah. Wa amma ashabuhu adapun para sahabat Nabi radhiallahu anhum maka mereka adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi yang dikeluarkan untuk manusia. Famin sama maka dari sana maka sebaik-baik adab alal mutlak alal itlak tanpa ada pengecualian adalah adab dan etika yang diambil dari kitabullah dari Al-Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari perjalanan para sahabat yang mulia yang mereka para sahabat Nabi adalah orang-orang yang berakhlak dengan al-akhlak Al-Quran yang belajar dari Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Maka oleh karena itu maka saya pun kemudian memilih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya pun kemudian bersengaja menuju Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kemudian metode takhatub berbicara yang dan dan metode berbicara yang ditempuh oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Astakhlisu min dalika kullihi tariqatan. Kemudian kusimpulkan dari itu semua satu jalan, sejumlah adab, e, sejumlah adab dalam masalah berbicara. As'alullah ayaja'alaha tariqan hasanatan litakhattab ma'an nas. Ya, aku mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan itu adalah jalan yang baik dalam berkomunikasi dengan orang lain dan berbicara dengan orang lain. Sa'ilan Allah Azza wa Jalla seiring memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberikan manfaatku manfaat ke untukku dengan buku ini demikian juga buku ini memberikan manfaat kepada saudara-saudaraku kaum muslimin wasailan iyahu subhanahu ayat ja'ala hada amalan khalisan mutakabbala seiring juga permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan penulisan buku ini adalah bagian dari amal yang saleh bagi penulis mutakabbala dan amal yang diterima di sisinya salli Allahumma salla Allahumma ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin Abu Abdullah Mustafa Ibn Al-Adawi uh, di, yang merupakan salah satu ulama yang ada atau berasal dari kota Mesir tepatnya di provinsi beliau tinggal di provinsi Dakhaliyah di satu kota namanya Muniatu Samnud. <clears throat> Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita langsung pada isi buku ini di antara adab seorang muslim dalam berbicara adalah kilatul hadis. Adalah tidak menjadi orang yang banyak bicara. Wal i'rad anil dan berpaling dan meninggalkan al-laghwu. Al-laghwu adalah satu hal yang sia-sia satu hal yang tidak ada pahalanya demikian juga tidak ada dosanya itu yang disebut al-laghwu maka di antara sifat orang yang beriman adalah berpaling atau meninggalkan al-laghwu sebagaimana firman Allah taala di surat al-mu'minun sungguh beruntung orang-orang yang beriman dan orang yang betul-betul beriman adalah orang yang khusuk dalam sholatnya dan mereka adalah orang-orang yang berpaling atau meninggalkan al dan al adalah ucapan ataupun perbuatan yang tidak ada ganjarannya meskipun juga tidak ada dosanya maka jika orang yang beriman adalah orang yang semangat meninggalkan al-laghwu minal qaul perkataan yang tidak ada nilainya maka tentu perkataan yang haram dan dosa mereka tentu lebih semangat lagi untuk meninggalkan dan menjauhinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman fi sya'ni tentang sifat ibadur rahman di surat Al-Furqan Allah katakan wa idza maru bil larwi maru kirama. Maka jika mereka melewati ini, maka jika mereka melewati satu majelis yang majelis tersebut isinya larwu, isinya boleh jadi cuma adalah perkataan yang sia-sia. Maru kiram maka mereka lewat lewatnya orang yang mulia. <clears throat> Mereka tinggalkan, mereka lewat di tempat tersebut dan mereka katakan saya terlalu, terlalu mulia kalau duduk di tempat semacam ini. Saya adalah seorang yang merendahkan diri, saya adalah orang yang menghinakan diri dan menjadi orang yang hina kalau saya duduk di tempat semacam itu. Demikian sikap mereka terhadap majelis al-larwi. Demikian juga firman Allah di surat Al-Qasas wa idza sami'u lagwa a'radu anhu dan jika mereka mendengar perkataan yang sia-sia a'radu anhu mereka berpaling kepadanya mereka menjauhinya mereka meninggalkannya dan mereka mengatakan ya, waqalu lana a'maluna Lakum a'malukum masing-masing kita bertanggung jawab ngurusi dirinya sendiri-sendiri masing-masing kita akan bertanggung jawab terhadap amalnya masing-masing. Assalamualaikum. Keselamatan untuk kalian. la nabtaghil jahilin. Kami tidaklah mencari-cari masalah dengan orang yang jahil, dengan orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang suka berbuat dengan tindakan orang yang bodoh, suka mengejek, suka mengolok-olok atau semacam itu. Kami bukanlah orang yang cari cari masalah. Demikian juga firman Allah di surat Al-Furqan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika ada orang-orang yang jahil, orang-orang yang usil berkata kepada mereka isinya ejaan, isinya Allah-allahan, eh, isinya boleh jadi caci maki, kalau salama mereka mengucapkan perkataan keselamatan ya, artinya mereka menghindari hal tersebut tidak membalasnya dan mereka memilih untuk pergi dan tidak meladeninya tidak membalas olok-olokan dengan olok-olokan dan menjauhinya dan orang yang banyak berbicara itu dalam bahasa Arab disebut adalah atharsar dan atharsarun itulah orang yang banyak ngomong adalah min abghadin nas. Orang yang terlalu banyak ngomong sehingga hal-hal yang tidak perlu, tidak ada manfaatnya pun diomongkan. Berbicara dengan perkataan yang tidak perlu. Itu asar sarun dan itu adalah abghadun nas adalah manusia yang termasuk manusia yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam Inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang posisinya paling dekat denganku, rumahnya paling dekat denganku nanti pada hari kiamat, ahasinukum akhlaqan adalah seorang muslim adalah di antara kalian yang paling berkualitas akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan dan orang yang paling aku benci di antara kalian dan orang yang rumahnya paling jauh dengan rumahku nanti pada hari kiamat adalah asar sarun al mutasyaddiqun al mutafaihiqun mereka itu adalah tiga jenis orang yang pertama kata Nabi adalah asar sarun itulah orang yang banyak ngomong orang yang semua perkara dia komentari meskipun itu bukan bidangnya sedang sehingga omongannya cuma sia-sia karena tidak teranggap karena dia bukan ahlinya pokoknya semua berita dia komentari semua berita dia komentari meskipun omongannya adalah omongan yang tidak ada manfaatnya tidak ada nilainya tidak ada faedahnya tidak ada gunanya maka ini adalah orang yang Nabi benci atau bahkan orang yang sangat Nabi benci. Demikian juga al-mutasyaddiqun. Nah, eh, nanti akan dijelaskan itu, itu al-mutasyaddiqun. Kemudian al-mutafaihikun. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui apa makna asar-sarun dan al-mutasyaddiqun. Lalu apa yang dimaksud dengan al-mutafaihikun? Qal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al mutakabbirun orang yang sombong dengan mulutnya. Orang yang sombong dengan mulutnya. Orang yang nggak mau mati gaya atau apa istilahnya, ya kalau nggak bisa sombong dengan perbuatan, ya minimal sombong dengan omongan. Ya. Meskipun e, sebenarnya tidak punya, namun gayanya sok punya. E, meskipun sebenarnya tidak tahu, gayanya sok tahu. Nah, orang yang sombong dengan eh, dengan ucapannya orang yang merendahkan orang lain dengan eh, dengan lisannya itu al mutafaihikun uh, eh, hadis ini diatkan oleh At-Tirmidzi dan uh, penulis buku ini mengatakan walau syawahid yuhassanu biha dia punya hadis ini memiliki sejumlah penguat sehingga statusnya hasan li ghairihi. At-Tirmidzi menjelaskan tentang apa itu asar-sar, sar-sar artinya kasirul kalam, orang yang banyak ngomong, orang yang terlalu rajin ngomong, rajin komentar, rajin komen. Ya, di semua status temennya komen semua. Nah, sekali buka Facebook, nah semua status ya, dia komentari semua. Meskipun itu tidak ada nggak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Ya, dia tidak dapat dapat tambahan pahala dengan komentar tersebut, ya, meskipun juga tidak dapat dosa dengan komentar tersebut. Namun semuanya dikomentari. Itu asar sar. Wal mutasyaddiq walladhi yatatawal ala nas. Dia adalah orang yang ya, mendolimi orang lain dengan uh, ya, mendolimi orang lain dengan lisannya wayabdu alaihim dan dia adalah orang yang beromong dengan ucapan yang kotor ditujukan kepada orang lain mutasyaddiq itu diambil dari kata-kata syidkun yang artinya adalah uh, ujung mulut maka setiap orang tentu memiliki dua syitkun. Maka syitkun pakai sin itu beda dengan syitkun pakai sot. Ya. Kan? Syitkun pakai sot artinya jujur. Syitkun pakai sin itu artinya ujung mulut. Maka dia adalah orang yang membuka lebar-lebar ya, dari ujung sampai ujung mulutnya apa yang apa yang kemudian keluar yang keluar adalah kezaliman kepada orang lain dengan mulutnya diantaranya adalah berucap dengan ucapan yang kasar ngejek ngolok-ngolok orang lain dan Allah subhanahu wa ta'ala e, membenci kita membenci perbuatan e, yang ini adalah aktivitas lisan qila waqal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah karika karihalakum kila wa wakasrata soal wa itu atal mal. Allah membenci kila wa wakasrata soal dan banyak bertanya banyak bertanya yang tidak perlu atau banyak minta tolong kepada atau sering dan bolak-balik minta bantuan finansial kepada orang lain boleh diterjemahkan dengan salah satu dari dua terjemah ini wa itu atal mal dan Allah membenci membuang-buang harta. Maka kata soal itu bisa diterjemahkan dengan dua-duanya karena dia e, dua terjemah di atas bisa diartikan dengan banyak bertanya yang tidak perlu, e, banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya, e, banyak bertanya cuma untuk ngetes ustadznya, untuk ngetes pemateri, eh, untuk menjajaki ilmunya, bukan karena cari manfaat. Demikian juga atau bisa juga dimaknai dengan orang yang bolak-balik minta tolong kepada orang lain, minta bantuan finansial kepada orang lain dan itu satu hal yang Allah benci dan satu hal yang juga tidak disukai oleh umumnya manusia. Ya, kalau minta tolong ya, satu dua kali ya mungkin wajar-wajar. Namun kalau jadi langganan ya, setiap bulan dimintai bantuan ya, maka orang pun tidak suka. Kemudian tentang kila wakal maka kila wakal bisa kemudian uh, punya dua makna. Yang pertama adalah sibuk ya, tahu berita tentang orang lain. Eh, apa yang dikatakan tentang fulan kemudian apa yang dikatakan oleh fulan menanggapi hal tersebut ya ada sibuk ya, si A ini dapat komentar apa kemudian apa respon dia terhadap komentar tersebut kemudian setelah dia ngasih respon dapat respon balik apa nah dan apa tanggapan balik dia ya, terhadap hal tersebut dan demikian seterusnya maka dia sibuk cari berita. Dia punya teman, ya, si A, si B, ah, ini ada apa dengan si A, ada berita apa, komentar apa tentang si A, kemudian apa yang ya, respon dia ya, dengan perkataan tersebut, oh si B demikian juga. Ada orang yang sibuk ya, dan asik punya hobi semacam ini. Ya, cari-cari kabar, ya, gimana ini kabarnya si A, ada perkembangan baru apa, nah, apa komentar orang tentang dia. Nah, Eh, kemudian eh, apa respon balik dia dengan komentar orang dan eh, dia itu dia cari satu-satu tetangganya yang demikian teman-temannya ya. maka ini adalah orang yang sibuk dengan kila wakal ya. sibuk dengan status-status pribadi Facebook orang kan dia lagi galau habis habis dimarahi dosennya bikin status kemudian Ya, kemudian kita tanyakan ada apa sih? Nah, ada apa sih? Nah, ada apa yang terjadi? Maka ini sibuk dengan kila wakal. Ya. ya sibuk cari informasi. Dia dapat komentar apa dan apa tanggapan dia. Kemudian makna yang kedua untuk kila wakal adalah sibuk dengan uh, kabar burung yang tidak jelas ya, validitasnya maka ikut berperan serta menyebar luaskannya, mengesernya, padahal itu berita yang belum jelas, ya, namun ya, asal kemudian judulnya wah, kemudian ikut mengeser padahal dia belum tahu kejelasan berita tersebut, apakah berita yang benar ataukah tidak, ataukah bukan berita yang benar. Itu juga makna yang kedua dari kilawakal dan bisa dimaknai dengan dua-duanya. Maka di antara bentuk kilawakal, nah, orang yang kita jumpai pada banyak orang sibuk dengan berita artis. E, itu bagian dari kilawakal dengan makna yang pertama. Ini artis ini ada berita apa dan apa respon dia terhadap berita tentang dirinya. Dan bagaimanakah perkembangan selanjutnya, kemudian perkembangan selanjutnya, kemudian perkembangan selanjutnya. Maka itu bagian dari kila wakal Kemudian perhatikanlah ilah hasaidi alsun tentang panen yang akan didapatkan oleh setiap orang dari lidahnya. Dan bagaimanakah panenan lidah tersebut menyeret pelakunya? Renungkanlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muad bin Jabal, wahal yukabun nasu ala wujuhim finnar Eh, illa al <clears throat> alsinatihim dan tidaklah manusia itu ditelungkupkan pada wajahnya tidaklah banyak orang itu diseret untuk dilimpahkan ke neraka dalam keadaan telungkup dalam keadaan tengkurap wajahnya di bawah kecuali gara-gara dia memetik hasil panen dari lidahnya Ini hadis ini hadis yang sahih li ghairihi diatkan oleh At-Tirmidzi dari Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu dan hadis ini adalah salah satu hadis di Arba'in An-Nawawiyah. Dan sebelumnya berkenaan dengan hadis tentang tiga hal yang Allah benci tadi di catatan kaki disampaikan utuhnya hadis atau lengkapnya hadis. Hadis di atas diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Al-Mughirah ibn Syu'bah. Di mana sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah ini kata bahu menulis isi hadis di atas dituliskan kepada eh, di, di surat yang ditujukan kepada Muawiyah. Lam talaba minhu Muawiyah tatkala Muawiyah ibn Abi Sufyan meminta kepada Al-Murrah bin Subah agar mengirimkan kepadanya ya, satu surat berisi hadis yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam maka beliau menulis surat dan yang disampaikan adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha anil kila wa qal wa kathrati su'al wa mal. Maka di sini kita jumpai pelajaran bahwasanya ilmu yang didapatkan lewat buku adalah ilmu yang sah. Ilmu yang didapatkan lewat tulisan adalah ilmu yang sah. Manakala kita tahu tulisan tersebut itu nisbahnya kepada si penulis adalah nisbah yang valid. Maka uh, Muawiyah ibn Abi Sufyan Muawiyah eh, ibn Abi Sufyan beliau mendapatkan ilmu dari sahabat Al-Murrah bin Su'bah tidak secara langsung, tidak talaki secara langsung namun dengan surat beliau kirim surat kepada Murrah bin Su'bah tolong eh, berikan kepadaku, sampaikan kepadaku hadis yang kau pernah kau dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan Nabi yang pernah engkau dengarkan dan pernah engkau dapatkan. Maka kemudian dibalas dengan surat dibaca oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan dan beliau pun meyakininya sebagai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengambil faedah darinya. Maka eh, mengambil ilmu dari buku, ya, dari tulisan, asalkan itu adalah uh, adalah tulisan yang kemudian valid, betul, ya bukan palsu ya, memang itu tulisan si fulan tulisan Mughirah bin Su'bah dan dia mendengar langsung dari Nabi maka tidak masalah maka satu hal yang tidak masalah maka ilmu agama itu sah sebagai ilmu meskipun didapatkan lewat tulisan tidak sebagaimana keyakinan LDII yang mengatakan bahasanya ilmu agama itu tidak sah kecuali harus mangkul kecuali harus talaki langsung sama guru. Kalau membaca buku, ilmunya tidak sah. kalau membaca buku, ilmunya tidak sah. Itu akidah dan keyakinan LDI dan itu satu anggapan yang tidak benar. Terlalu banyak dalil untuk membantah anggapan tersebut. Ini bahasanya cara untuk mendapatkan ilmu itu boleh jadi eh, langsung belajar, boleh jadi de, membaca buku, boleh jadi mentelaah, boleh jadi mengkaji satu permasalahan, mengumpulkan segala informasi terkait hal, hal, hal tersebut dan de, eh, dan kemudian menyimpulkannya. Maka di antara sanggahannya adalah hadis ini. Ya, karena hadis dalil menunjukkan sahnya ilmu yang didapatkan dengan via tulisan, via kertas dan demikian itu via buku asalkan bukunya adalah valid betul-betul tulisan si fulan maka pada hakikatnya kita belajar kepada penulis buku tersebut ini adalah tulisan valid Sa Mustafa Al-Adawi maka kita sedang belajar kepada beliau dan ilmu yang kita dapatkan dan pemahaman yang kita dapatkan dari apa yang kita baca adalah ilmu yang sah kemudian demikian juga renungkanlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Nabi katakan sunnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat ma yatabayyanu fiha yang tidak dia teliti terlebih dahulu yang dia tidak mencari kejelasannya iya, yazillu biha akhirnya gara-gara perkataan tersebut dia terpleset masuk neraka iya, dan jarak dia di neraka dari ujung dari tepi neraka sampai ke tempatnya, ke posisinya adalah jarak yang lebih jauh daripada jarak antar timur dan barat. Artinya dia masuk neraka di level yang sangat-sangat dalam. Dan, dan neraka makin dalam, makin keras siksaannya. Demikian juga sabda Nabi saw. Alaihi seorang hamba itu berbicara dengan satu perkataan, min ridwanillah ternyata adalah perkataan yang Allah ridai layul kilahabalan yang dia tidak perhatian dengannya. Ya, boleh jadi kemudian dia memberikan nasihat-nasihat ini mungkin sekedar guyonan, non itu nasihat kepada seseorang dan itu adalah nasihat yang benar dan orangnya kemudian mendapatkan pencerahan gara-gara ya, nasihat yang diungkapkan dengan tidak serius maka ini jadi sebab Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang tersebut beberapa derajat sebaliknya ada seorang yang berkata-kata dengan satu perkataan yang Allah murkai yang dia tidak dan perhatian dengan kata-kata tersebut Yahwi jatuhlah dia pihak dengan sebab kata-kata tadi fi jahannam di dalam neraka demikian dalam hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah dan neraka itu disebut jahannam dari kata-kata jahmun eh, yang makna asalnya adalah gelap atau hitam maka neraka itu disebut neraka karena api neraka itu hitam. Api neraka itu gelap, hitam. Ini bukan api yang warnanya merah atau warnanya biru, namun warnanya hitam. Demikian juga neraka itu disebut jahanam karena dalamnya dan semua yang dalam itu tentu terlihat gelap dan hitam. Kemudian satu adab yang wajib untuk kita perhatikan berkenaan dengan berbicara bahasanya innal kalimat semua kata-kata yang kita katakan semua tulisan yang kita tulis itu tusatpo itu dicatat wetuktab dan dicatat oleh malaikat untuk seorang hamba untuk si orang yang mengucapkannya dan dia akan melihat ya, catatannya tersebut ya, amalnya tersebut berupa ucapan baik atau ucapan buruk di buku catatan amalnya nanti pada hari kiamat. Maka di antara adab yang wajib diperhatikan oleh seorang muslim ketika dia mau berbicara, mau komentar, mau menulis, ingatlah bahasanya semua yang kita katakan itu nanti dicatat malaikat. Semua yang kita tulis sebagai kata-kata kita itu dicatat oleh malaikat. Bahkan menurut pendapat yang paling kuat yang dicatat oleh malaikat tidak hanya kata-kata yang nilainya pahala ataukah nilainya dosa. Yang nilainya netral juga dicatat oleh malaikat. Sampai-sampai cuma sekedar aduh, oh, atau kemudian mengerang. Ya, itu semua dicatat oleh malaikat. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid dan tidak ada satu ucapan yang keluar illa ladaihi raqibun atid kecuali di dekat seseorang itu ada malaikat pencatatnya yang dia adalah raqibun senantiasa mengawasi dan atidun dan dia selalu hadir dan tidak pernah pergi dan ne, ne, pergi karena selalu hadir demikian juga firman Allah taala wa inna alaikum lahafidhin Sungguh bersama kalian malaikat-malaikat yang menjaga. Kiroman katibin itulah malaikat-malaikat yang mulia dan dia mencatat. Ya'lamu nama taf'alun dia mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Demikian juga firman Allah di surat Al-Jathiyah, "Hadza kitabuna yantiku alikum bilhaq Inilah buku catatan kami yang dia berbicara apa adanya kepada kalian. Inilah buku catatan amalmu yang dia berbicara apa adanya. Inna kunna nastansikhu makuntum ta'malun. Sesungguhnya kami mencatat semua yang kalian kerjakan. Termasuk, termasuk diantaranya semua yang kalian ucapkan. Yang boleh jadi kita sudah lupa kalau ternyata 10 tahun yang lewat, 15 tahun yang lewat, 20 tahun yang lewat, 30 tahun yang lewat, kita pernah ngomong seperti itu. Namun itu semua tetap tercatat sebagaimana firman Allah Allah wa nasuh yeah. Allah mencatatnya dan kalian lupa. Allah mencatatnya dan kalian sudah lupa. Karena sudah 30 tahun yang lewat kita katakan. Kita sudah lupa ngomong apa. Namun masih lengkap terdata dengan baik di catatan Allah Subhanahu wa taala.